Terhitung ketika kita bangun di pagi hari setelah tidur sampai detik kita sekarang ini sudah tidak terhingga rahmat dan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah kita gunakan ketika kita bangun, kita masih mampu untuk melihat, ketika kita bangun, lidah yang masih mampu untuk berbicara, ketika kita bangun kaki dan tangan yang masih bisa untuk beraktivitas, telinga yang masih mampu untuk mendengar, semua itu merupakan rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala yang tiada terhingga. Sungguh tidak bisa kita bayangkan andai suatu saat laqad darahullah, semoga tidak ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi. Begitu kita bangun di pagi hari, mata kita tidak mampu lagi untuk melihat apa yang akan terjadi di dalam hidup kita atau la qaddarullah semoga Allah tidak mentakdirkannya ketika kita bangun di pagi hari kita temukan lidah kita sudah tidak mampu lagi untuk berbicara atau tangan kita tidak mampu lagi untuk beraktivitas kaki kita tidak mampu lagi untuk berjalan menopong badan kita sendiri kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita akan hilang seluruh yang selama ini kita banggakan, akan hilang seluruh yang selama ini kita pamerkan di hadapan manusia, hanya karena kehilangan salah satu di antara rahmat dan nikmat Allah yang kita sebutkan tadi. Maka sudah tidak terhingga rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala yang kita dapatkan dari Allah, yang kita rasakan hingga saat detik-detik sekarang ini. Oleh karena itu, metode hidup seorang muslim dan muslimah senantiasa bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Dan sehebat apapun kita bersyukur kepada Allah, tetap saja sebenarnya kita belum bersyukur sebagaimana yang semestinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan nikmat yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada terhingga sehingga syukur seperti apapun yang kita lakukan tetap tidak akan mampu kalau itu dianggap sebagai pembayaran atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Karena sesungguhnya kalau rahmat itu rahmat Allah ada seribu berarti harus seribu syukur kita baru dia impas. Kalau rahmat Allah itu lima juta berarti harus lima juta syukur kita ucapkan, kita lafaskan kehadirat Allah tabaraka wa taala tahmid tahlil, takbir. Kalau seandainya rahmat Allah itu 5 miliar, berarti 5 miliar kita harus mengucapkan rasa syukur tersebut. Bagaimana kalau rahmat Allah itu tidak pernah bisa kita hitung untuk selama-lamanya? Berarti tidak pernah selama-lamanya kita bisa mensyukuri rahmat dan nikmat Allah. Kalau seandainya syukur itu adalah pembayaran atas rahmat dan nikmat Allah, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal A'zama adalah Rabb yang maha pengasih dan penyayang kepada hambanya. Allah a'tal kathir wa radhiya bil khalil. Allah itu telah memberi kita hal yang sangat banyak. Namun Allah ridho apabila yang kita lakukan itu hanya sedikit. Allah ridho rasa syukur yang kita berikan itu tidak sebanding dengan apa yang ia berikan kepada kita. Kalau seandainya Allah tuntut kita untuk mensyukuri rahmat dan nikmatnya sebanding dengan apa yang ia berikan, maka semua kita akan binasa. Karena tak seorang pun yang bisa melakukan itu. Ma'asyal muslimin wal muslimat, di antara rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar adalah diarahkannya kita kepada ilmu agama yang hak difahamkannya kita kepada agama kita yang hak, agama yang suci, bersih dari campur tangan manusia, yaitu diarahkannya kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faqih, mengerti, faham akan agamanya. Itulah ciri kebaikan dalam jiwa seorang muslim, dalam jiwa seorang insan, siapapun dia. Apabila dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agamanya, maka itulah kebaikan. Hadis ini menunjukkan dengan nasnya bahwa ciri kebaikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keinginan untuk mengerti agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini secara mafhum menunjukkan bahwa orang yang tidak ada keinginan untuk memahami agamanya secara baik, bukanlah orang yang Allah inginkan untuk mereka kebaikan. Naudzubillah, kita termasuk kelompok ini. Kelompok yang lebih peduli kepada dunianya dibanding akhiratnya. Manusia yang lebih peduli kepada makan dan minumnya daripada ibadahnya. Ma'asyal muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, hendaklah kita selalu istiqamah di dalam kehidupan kita untuk berjalan di atas garis yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW ajarkan kepada umat. Kita mesti setiap saat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah berada di atas jalur yang telah diajarkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya al hadith dan hendaklah kita berusaha untuk senantiasa istiqamah di atas jalan tersebut. Kita minta hidayah kepada Allah setiap hari. Setiap hari kita minta hidayah kepada Allah. Seorang muslim dan muslimah senantiasa minta hidayah kepada Allah tabaraka wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Dan hidayah itu terbagi dua. Hidayatun ila tariq. Hidayah menuju jalan yang lurus. Yang kedua, al-hidayatu fit tariq. Hidayah ketika kita sudah berjalan di atas jalan tersebut. Kita minta hidayah kepada Allah. Tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Dan berikan kami istiqamah untuk tetap di atas jalanmu yang lurus. Itu yang diterangkan oleh para ulama kepada kita. Maka istiqamah adalah bahagian daripada agama yang sangat dibutuhkan oleh seorang insan, muslim dan muslimah. Pria dan wanita, tua dan muda membutuhkan istiqamah. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk istiqamah. Allah berfirman, Fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah kalian. Istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Di sini Allah menyuruh kita untuk istiqamah. Allah juga menyuruh kita istiqamah di atas aturan yang ada. Jadi istiqamah bukan kita buat-buat. Fastaqim istiqamah. Disuruh kita istiqamah oleh Allah. Namun, kama umirta. Sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqamah di atas jalan yang hak. Istiqamah di atas jalur yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Istiqamah di atas sirat al-mustaqim. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa kita nafikan di dalam kehidupan kita terutama di akhir zaman seperti yang kita alami sekarang bahwa istiqamah di atas agama Allah bukan pekerjaan mudah. Seandainya istiqamah itu mudah, maka akan banyak orang yang istiqamah. Sedikitnya orang yang menempuh istiqamah, sedikitnya orang yang bertahan di atas agama Allah yang hak menunjukkan bahwa istiqamah itu bukan pekerjaan mudah. Sehingga yang mampu melakukannya adalah hamba-hamba Allah terpilih dan kita berharap kita salah satu di antara mereka. Butuh kesabaran untuk senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Al-Quran dan sunnah itu payah, berat, bukan. Karena seluruh agama Allah, seluruh syariat Rasulullah, semuanya mudah. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesusahan. Allah ingin untuk kalian kemudahan. Agama Islam itu mudah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Inna dina yusrun." Agama Islam itu mudah. Namun yang membuatnya susah adalah ketika zaman sudah berubah, manusia sudah tidak lagi menjalankan syariat itu. Sehingga orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat dikucilkan diolok-olok, dituding, dinista, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kalimat, dan itu yang akhirnya membuat orang yang kalau tidak sabar di atas istiqamah, bisa membuatnya meninggalkan istiqamah tersebut. Dikarenakan beratnya arus yang harus mereka tantang dengan istiqamah mereka. Katakanlah seorang wanita muslimah yang kembali kepada pakaiannya yang syar'i sesuai dengan apa yang diturunkan Allah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW pakaian seorang wanita yang lapang tidak sempit menutup seluruh aurat apalagi sempurna sampai kepada hijab yang sempurna dengan cadar dan sarung tangan dengan pakaian yang mayoritas berwarna hitam boleh berwarna lain, tapi lebih mengarah kepada gelap. Ketika dia berjalan di atas agamanya ini, betapa banyak orang yang akan melihat curiga, orang yang akan melihat sinis, dan tidak jarang wanita-wanita yang bercelana pendek, memakai baju sampai lengan, dengan kepala terbuka, menunjuk wanita-wanita muslimah yang taat dan multazimah. Istiqamah ini seraya berkata, wanita-wanita yang bercelana pendek membuka auratnya berkata sambil menunjuk wanita muslimah, itu orang sesat. Suatu tudingan yang seharusnya dia berikan kepada dirinya. Namun di zaman kita sekarang, tidak ada rasa malu bagi orang-orang yang jelas-jelas berada di atas kemaksiatan, menuding wanita-wanita muslimah yang istiqamah, bahwa mereka lah yang sesat. Fala haula illa billah zaman telah berubah dan merubah manusia dan pola pikir mereka. Sehingga yang harusnya dikatakan sesat malah dianggap sebuah kebiasaan. Dan yang seharusnya dijadikan kebiasaan karena itu adalah hak dan kebenaran malah dianggap suatu hal yang sesat di tengah kehidupan. Ketahuilah kaum muslimin dan kaum muslimat, siapapun di zaman kita sekarang yang ingin tetap berada di atas jalur Allah, agama Allah, hablullah, Al-Quran, sunnah, syariat Islam yang murni, yang tidak pernah dicampuri oleh akal, tidak pernah dicampuri oleh adat istiadat, yang tidak tercampuri oleh pemahaman-pemahaman yang aneh dan nyeleneh, butuh kesabaran. Dan ketahuilah orang-orang yang berusaha untuk itu, pasti menemukan di dalam hidupnya rintangan-rintangan seperti yang kita gambarkan untuk seorang muslimah tadi. Itu tidak bisa dihindarkan. Banyak sekali keluhan-keluhan datang kepada kita dari sebagian ikhwan dan akhwat. Begitu kami mulai berjalan di atas agama Allah ini, kami menemukan ini, kami menemukan itu, kami menemukan ini. Apa yang harus kami lakukan? Tidak ada selain sabar. Ketahuilah, Nabi SAW bersabda, Huffatil jannatu bil makarih. Surga telah dikelilingi oleh Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu yang tidak nyaman. Wa naru bisyahawat. Sementara neraka Allah kelilingi dengan suatu hal yang disenangi oleh syahwat. Kalau ingin masuk surga, kita harus menempuh jalan ini. Karena surga Allah kelilingi, Allah pagari dengan sesuatu yang tidak nyaman. Apabila kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kita akan menemukan secara jelas bahwa jangankan kita, para nabi dan para rasul, manusia-manusia mulia yang mempunyai akhlak yang sempurna, tutur kata yang baik, kedermawanan yang luar biasa, tetap mendapatkan perilaku yang tidak wajar ini. Apalagi kita. Dan di dalam Al-Quran, banyak sekali cerita. Allah bercerita tentang bagaimana Nabi Nuh dan kaumnya. Bagaimana Nabi Hud dan kaumnya. Bagaimana Nabi Saleh dan kaumnya. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun dengan kaumnya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya? Sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul. Manusia-manusia terpilih. Manusia-manusia berakhlak mulia. Tetap saja mendapatkan rintangan seperti yang telah kita sampaikan tadi. Ya tidak mungkin kita ingin masuk surga tanpa rintangan. Karena memang surga Allah ciptakan Dikelilingi oleh rintangan-rintangan. Dan rintangan-rintangan itu ma'asyarul muslimin. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji. Apakah kita jujur di dalam istiqomah kita atau tidak. Apakah kita jujur di dalam kita ingin kembali ke jalan Allah atau tidak. Ataukah kita ingin kembali ke jalur Allah itu setengah hati. Ketika berbenturan dengan sesuatu permasalahan. Kita menganggap bahwa boleh saja kita meninggalkan agama Allah karena berbenturan dengan pendapat manusia. Tidak. Agama tidak boleh ditinggalkan. Syariat tidak boleh dikesampingkan hanya karena perkataan manusia. Berkata para ulama, "La iyakuna nasu kulluhum khasmuka yaumal qiyamah." Khairun min an yakuna khasmaka Rasulullah SAW. Khairun min an yakuna khasmuka Rasulullah SAW. Berkata para ulama di dalam nasihat-nasihat mereka yang mulia, seandainya manusia seluruhnya di permukaan bumi ini di hari kiamat menjadi musuhmu, itu jauh lebih baik dibanding yang memusuhimu di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhirat akan bertemu dengan Rasul kita tercinta. Nabi kita yang mulia, suri dan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bertemu dengan beliau. Apakah gerangan yang akan terjadi dalam hidup kita? Di akhirat kelak ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat di dunia ini kita tinggalkan syariat Rasul hanya karena manusia. Ataukah kita berjibaku, menyingsingkan lengan, berusaha untuk tetap memperjuangkan sunnah Rasul, walau berhadapan dengan manusia yang tidak suka dan tidak ridho dengan sunnah Rasul ditegakkan. Dan inilah yang seharusnya terjadi. Dan penduduk surga kata Allah adalah orang yang di permukaan bumi ditertawakan. Silahkan buka di dalam surat Al-Mu'minun. Di dalam ayat 109, 110, dan 111. Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan dengan jelas dan tegas. A'udzu Innahu kana fariqum min ibadi يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Sesungguhnya, ada sekelompok hambaku sekelompok daripada hamba-hambaku, kata Allah. ya kulun mereka selalu berkata, Rabbana amanna. Wahai Rabb kami, kami beriman. Faghfir lana. Maka ampuni kami, warhamna, rahmati kami, wa anta khairur rahimin. Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan rahmat. Sebaik-baik yang pengasih, penyayang. Fattakhadtumuhum sikhriya. Lalu kalian, hai orang-orang Hai manusia, menjadikan mereka bahan ejekan. Bahan olok-olokan. Hatta ansaukum zikri. Kalian mengolok-olok mereka sampai kalian lupa untuk berzikir kepada aku, beribadah kepada aku. Wa kuntum minhum tadhakun. Dan kalian menertawakan mereka. Jelas? Kalian yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Atau kalau ataupun Islam Islam yang telah jauh daripada jalur yang seharusnya. Kalian menertawakan mereka. Yang senantiasa istiqamah kepada agama Allah. Senantiasa istiqamah di jalan keimanan. Senantiasa memohon rahmat dan nikmat Allah. Maghfirah Allah tabaraka wa ta'ala. Fattakhatumuhum sikhriya. Kalian jadikan mereka bahan olok-olokan. Wa kuntum minhum tatahakun. Kalian tertawakan mereka. Ini jazaituhumul yauma bima sabaru. Ini yang kita harapkan daripada istiqomah tersebut. Ini yang kita harapkan daripada sabar di atas istiqomah tersebut. Allah melanjutkan di dalam ayat berikutnya. Sesungguhnya aku membalasi untuk mereka. Pada hari ini. Disebabkan mereka sabar. Sabar atas olokan kalian. Sabar atas aniaya kalian. Annahum humul faizun bahwasanya mereka merekalah orang yang akan beruntung. Dan orang-orang faizun adalah penduduk surga. La yastawi ashabun nari ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Di dalam surah al hashr Tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga mereka lah orang-orang yang beruntung. Lihat di dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan orang-orang yang beruntung tersebut di akhirat dan mereka adalah penduduk-penduduk surga yang akan menghuni surga Allah, mereka adalah orang yang ketika di permukaan bumi ditertawakan orang. Dijadikan bahan elokan, bahan ejekan. Di dalam surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat 29, 30, 31 dan 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku maksiat, berbuat dosa, kemungkaran, mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang yang beriman lewat di depan mereka, maka orang-orang tersebut saling memberikan isyarat dengan mata. Isyarat bahwa orang ini orang tidak baik, orang sesat dan semacamnya kepada teman-teman mereka. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ketika kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria, tertawa, menceritakan tadi mereka bertemu, melihat orang-orang yang sesat. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila orang-orang yang berdosa tersebut melihat orang-orang yang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Pelaku-pelaku dosa Allah katakan ketika melihat orang yang beriman akan mengatakan kepada orang yang beriman, menuding orang yang beriman itu orang sesat. Al-Qur'an. al muslimin wal muslimat. Ini jalan ke surga. Sabar di atas istiqamah, jalan ke surga. Dan kita harus tempuh itu. Kalau kita ingin masuk surga, kalau kita serius di dalam keinginan kita untuk sampai ke surga Allah, maka jalan ini tidak bisa tidak terjadi dalam kehidupan kita. Siapa kita? Nabi dan Rasul adalah manusia termulia. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berat dari apa yang kita temukan sekarang. Para nabi dan para rasul ketika berdakwah tantangan tantangan dakwah mereka nyawa. Tidakkah kita tahu para nabi dan para rasul ingin dibunuh oleh umatnya? Ada yang telah dibunuh oleh umatnya. Karena umat tidak setuju dengan apa nih sampai oleh nabi dan rasul tersebut. Dan tidakkah kita tahu bahwa Nabi Muhammad ingin dibunuh oleh orang Quraisy? Ketika Nabi berdakwah, tantangan yang dipersembahkan untuk dakwah tersebut adalah nyawa. Kita sekarang belum pernah rasanya berdakwah. Tantangannya adalah nyawa kita. Para nabi dan para rasul berdakwah dianiaya oleh manusia, dibukul, dilempari, diletakkan kotoran-kotoran hewan di tubuh mereka. Dan insya Allah istiqamah, sabar di atas jalan istiqamah sekarang ini belum akan sampai kepada titik seperti itu. Kalau ataupun ada yang harus kita korbankan untuk bersabar di atas istiqamah, yang kita sabarkan, yang kita korbankan baru perasaan. Apa yang kita korbankan coba? Manusia ketika melakukan itu tidak akan membunuh kita. Manusia ketika melakukan itu tidak akan menyakiti kita dengan cara melempar kita dan semacamnya. Paling mereka berbicara. Paling kuping kita panas mendengarkan informasi dari orang sekeliling tentang apa yang dikatakan orang tentang diri kita ketika kita istiqamah. Berarti yang kita korbankan baru perasaan. Tidak senang ketika ada berita tentang kita yang tidak baik, baru perasaan. Dan saya mengatakan, Alhamdulillah. Kenapa kita mengatakan Alhamdulillah? Seandainya keimanan seperti kita ini hidup di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belum tentu kita kuat berada di atas agama Allah. Ketika Allah hidupkan kita di zaman kita, di zaman ini, bukan tanpa perhitungan. Allah itu sari oleh hisab, perhitungan yang matang. Wallahu alam, mungkin karena Allah tahu iman kita hanya bisa mengorbankan perasaan. Lebih daripada itu tidak kuat. Sehingga seandainya dengan iman seperti ini kita hidup di zaman Nabi, mungkin-mungkin naudzubillah. Kita bukan termasuk orang-orang yang beriman karena terlalu banyaknya pengorbanan yang harus dilakukan. Tidakkah kita mendengar cerita Muad bin Jabal? Tidakkah kita mendengar cerita Bilal bin Rabah? Tidakkah kita mendengar cerita Khabbab bin Arad? Dan para sahabat lain yang teraniaya, yang harus meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Habasyah, pertama, kedua, ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka, meninggalkan kampung halaman, sana, famili, handai, tolan, harta, ditinggalkan seluruhnya. Karena beratnya rintangan yang ada di kota Mekah. Lalu pergi meninggalkan kota Mekah seadanya. Hidup di negeri orang yang baru, yang tidak tahu bagaimana akan kedepannya. Butuh keimanan yang kuat untuk melakukan ini. Butuh keimanan yang kokoh. Butuh kesabaran yang ulet. Anda itu yang dituntut dari kita, belum tentu kita mampu untuk merealisasikan akidah yang benar ini. Maka oleh karena itu, hendaklah kita bersabar, ma'asyalul muslimin dan muslimat, untuk menjalankan agama Allah. Dan jangan kita jadikan ujian yang Allah datangkan kepada kita dari lisan manusia, penghambat kita untuk tetap berada di atas syariat Allah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengatakan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, surga untuk orang-orang yang sabar. Sabar atas aniaya manusia. Sabar atas apa yang dikatakan mereka terhadap dirinya. Dan sesungguhnya, para nabi dan para rasul adalah suri tauladan kita. Seandainya kita menemukan hal seperti itu, ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Pertama, inilah jalan para nabi dan para rasul. Jalan para nabi dan para rasul seperti itu keadaannya dan ketika kita mendapatkan apa yang didapatkan sebagian yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul, mudah-mudahan itu bukti bahwa kita berada, berada, berjalan di atas jalan mereka. Sehingga kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah disebabkan Allah menerangkan penduduk surga seperti itu keadaannya di dunia. Mudah-mudahan itu bukti dan tanda di dunia yang telah datang kepada kita bahwa kita akan dipilih oleh Allah menjadi penduduk surga. Kemudian ucapkan alhamdulillah Semakin manusia membicarakan kita dengan batil, semakin kita akan mendapatkan pahala. Karena ketika orang membicarakan kita secara batil, sama dengan artinya mereka beramal, lalu amalan mereka diberikan kepada kita. Ada orang transfer pahala kepada kita. Kita tidak beramal, mereka yang beramal. Lalu kita yang menikmati pahalanya. Nabi SAW bersabda, tentang manusia-manusia yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang telah mencaci ini, menzolimi ini, membunuh ini, memukul ini, dan semacamnya. Termasuk diantaranya adalah orang yang li, yang lisannya zalim kepada orang lain. Ketika itu terjadi di akhirat, fayu'ta min hasanati wa min hasanati. Maka kebaikannya, pahalanya akan diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang ini, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Berarti kalau kita terzalimi di permukaan bumi dengan cara yang batil, maka itu artinya mereka sedang transfer pahala. Maka tidak perlu kita harus marah hadapi dengan sabar. Dan insya Allah kesabaran yang ringkas ini, di hidup yang tidak panjang ini, kalau kita lakukan dengan ikhlas, akan membuahkan pahala, akan membuahkan surga. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan semua kita kesabaran untuk menempuh jalan yang hak, memberikan kita kesabaran untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, apapun rintangan yang ada di hadapan kita. Kalaulah kalau untuk mempertahankan agama Allah, mengamalkan agama Allah, syariat Rasulullah sebagaimana yang diajarkan kepada kita. Tidak ada jalan lain untuk itu. Tanpa dimusuhi oleh manusia apa boleh buat. Kita tidak ingin dimusuhi manusia. Kita tidak ingin dikucilkan orang. Namun kalau itu konsekuensi dari sebuah istiqamah, apa boleh buat? Kita ingin mencintai Rasul lebih daripada manusia. Kita ingin mencintai syariat lebih daripada siapapun. Sebenarnya kita tidak ingin. Kita tidak ingin berbaur dengan masyarakat. Kita ingin ber, bersama bersama mereka. Namun tidak mungkin syariat yang kita korbankan untuk semua itu. Tidak mungkin. Seorang mukmin tidak akan rela mengorbankan syariatnya hanya karena orang yang ada di kiri dan kanannya. Dan kalau pilihannya hanya dua, tidak ada pilihan ketiga, korbankan syariat demi manusia atau korbankan manusia demi syariat. Kalau hanya itu pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Walaupun pilihan ketiga yang terbaik, tidak ada yang dikorbankan. Manusia tetap kita ikut di dalamnya dan syariat ditegakkan di atas kehidupan sesama manusia, bertetangga, berteman, bersahabat, berinteraksi, itu yang terbaik dan itu yang kita inginkan. Namun kalau pilihannya hanya dua, Salah satu harus dikorbankan. Maka orang muslim dan muslimah seyogyanya memilih untuk istiqamah di atas agama Allah. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah kembali kita berdoa kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita di atas agamanya yang hak dan Allah berikan kesabaran kepada kita untuk tetap menempuh jalan yang hak ini hingga akhir ayat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan taat. Bagaimana caranya untuk taat? Dalam keadaan wafat, dalam keadaan taat. Caranya adalah istiqamah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Maka terus mengisi dengan ketaatan. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kita kesabaran tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama abdihi wa rasulihi Muhammad. Jazakallah khairan pada Ustaz Maudidi yang telah memberikan kajian di Muslim Personal pagi hari ini. Eh, sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Baiklah, sebelum kita masuk pada session tanya-jawab atau session interaktif, kami akan berikan beberapa informasi berikut ini. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Uh, silakan uh, menghubungi kami ke 468106 atau 467106. Dan bagi sahabat yang ingin mengirimkan SMS silakan ke nomor 0856 dengan nulis dua huruf KI spasi nama dan isikan pertanyaan tersebut serta kirim ke nomor tersebut. Uh, ada satu pendapat yang sudah masuk, kita akan mencoba mengangkatnya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Uti dari siapa, dari siapa di mana Uti? Umu Anfisa di Batu Haji. Iya, silakan langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya yang dari Pak Ustadz. Ya. Saya kan punya orang tua. Hmm. Kayaknya saudara dan orang tua saya ini jauh dari ibadah, terutama perintah agama kan. Hmm. Nah, kalau mereka saya dekatin dan saya saya tidak pernah menyuruh mereka untuk sholat atau menjalankan ibadah yang lainnya. Mm-hmm. Tapi mereka sepertinya melecehkan atau mengasingkan saya dari keluarga itu. Mm-hmm. Bukan kan orang tua saya kemarin baru datang malah mereka tuh nggak mau ke rumah ataupun ninja untuk nginep nggak tahu alasannya kenapa mereka malah saya kenakan ya itu mengasih dan menjauhi saya karena katanya alasnya gini lah gitu mau ke rumah itu kan apalagi mm-hmm. di rumah selalu dengar radio kan terutama mm-hmm. radio hang ini kan mm-hmm. saya mereka tuh nggak suka nggak Allah alam ini nggak suka atau benci nggak tahu saya tapi kayak mereka kurang suka dengan saya ya, menjelaskan ya, apa yang saya bisa lakukan. Bisa langsung ke pertanyaannya. Uh -uh. Ya. Jadi gimana itu Pak cara saya menghadapi keluarga saya maupun orang tua saya yang seperti itu? itu ya. orang tua saya kan sakit-sakitan. Kalau kita ngomong kan cobalah bekam atau seperti yang sunnah rasul seperti itu kan. Ya. Nah ibu saya selalu percaya sama hal-hal yang arahnya nggak benar itu percaya sama, sama seperti alternatif dukun ya. mungkin gitu kan. Iya, insya Allah sudah dipahami uh, itu ya. Eh, iya. Ya. Uh, uh. Jadi kalau saya ke Batam aja katanya harus minta izin sama yang ngobatin, nggak boleh berobat ke tempat lain. Saya bilang kan di Batam ini banyak pengobatan yang sunnah kan yang sesuai dengan syariat. Baik, insya iya. Allah itu aja oke. Okay? Uh, uh. Nah tapi ya itu saya seperti tidak disukain seperti itu tak iya pertanyaan ya, sudah cukup ya cukup bukti cukup kita iya. punya waktu yang lain insyaallah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tafadhal ustaz apa yang baru saja kita dengar dari saudari kita muslimah yang menggambarkan apa yang dia rasakan adalah apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan dan bukti nyata dari apa yang kita bicarakan tadi dan tidak satu dan dua Ketahuilah ukti bahwa yang yang ukti alami buku ini adalah bukan apa yang ukti alami sendiri. Dan itu ada pada setiap orang yang ingin sabar di atas istiqamah. Ini yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Ini yang sebenarnya yang ada di dalam tausiah kita pagi hari yang berbahagia ini. Jangan sampai semua itu membuat kita akhirnya berhenti menjalankan agama Allah yang hak. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana cara berhadapan dengan keluarga yang seperti ini? Pertama, perhatikan keadaan mereka. Karena keluarga berbeda-beda. Manusia berbeda-beda. Ada di antara manusia itu yang bisa diajak untuk berbicara, diskusi ilmiah, sambil minum teh di sore hari, kalau kita mengajaknya untuk berpikir. Ada orang tua yang siap menerima dari anaknya, ada saudara yang siap mendengar dari adiknya, dan ada pula yang tidak. Oleh karena itu cara berhadapan dengan manusia pun tidak satu cara. Rasulullah SAW ketika akan berhadapan dengan seseorang, Rasulullah berusaha untuk mengetahui dulu ini orang siapa. Sehingga Rasulullah bisa men mencari jalan untuk mendekatinya sesuai dengan keadaan orang tersebut. Maka Jalan pertama yang saya anjurkan kepada kaum muslimin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada yang mengalami hal yang sama dan hampir semua kita mengalami hal yang sama. Pertama kenali karakter keluarga kita. Apakah orang yang bisa berdiskusi? Apakah orang tua kita, saudara kita, orang yang bisa diajak untuk berdiskusi? Atau mereka sudah tidak mau lagi berdiskusi? Sudah yakin, saya yakin-yakinnya bahwa kita adalah orang yang tidak berada di atas jalan yang hak. Maka cara berhadapan dengan mereka beda lagi. Ketika mereka tidak bisa diajak berdiskusi, mungkin bisa dengan dihadiahkan mereka buku, dihadiahkan mereka kaset, dihadiahkan kepada mereka hal yang bermanfaat. Namun jangan hanya itu hadiahkan kepada mereka. Hadiahkan juga sesuatu yang mereka suka yang sifatnya halal. Hadiahkan untuk mereka hal-hal yang mereka suka daripada makanan, kue, kirimkan mereka dana yang halal untuk pekerjaan yang halal, bantu mereka membayar hutang mereka seandainya kita mampu untuk itu. Perlu pendekatan duniawi. Kadang-kadang ketika kita ingin berdakwah kepada keluarga kita, setiap apa yang kita berikan selalu isinya hanya untuk dakwah. Sehingga akhirnya keluarga kita pun antipati. Lalu kita kurang perhatian kepada ekonomi mereka, padahal kita mampu dan saya tidak melihat pendekatan seorang anak kepada orang tuanya yang tidak mau diajak diskusi lebih hebat daripada pendekatan akhlak yaitu tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita tingkatkan kunjungan kita kepada mereka tingkatkan akhlak kita kepada beliau tingkatkan lemah lembut kita dalam berbicara kepada mereka tingkatkan kedermawan kita kepada mereka dan itu akan mampu biiznillah untuk membuat mereka senang kepada kita. Ketika mereka sudah senang kepada kita, ada pintu yang terbuka untuk diskusi. Paling tidak dia akan berkata, nggak mungkin anakku ini salah di dalam agamanya. Semenjak dia ber, rajin beragama, semenjak dia rajin ikut pengajian, akhlaknya tambah baik, dia tambah dermawan, dia tambah sayang kepada saya, dia tambah perhatian kepada saya. Sulit bagi setan untuk mempengaruhi orang tua kita untuk menyatakan kita berada di agama yang batil. Namun apabila setelah ikut penghajian, setelah ikut jalan yang hak, akhlak kita kepada orang tua kita berubah. Yang selama ini lembut jadi suka membantah. Yang selama ini bertutur kata baik kelihatan agak sedikit kasar. Yang selama ini peduli dan sabar kelihatan sedikit emosi. Atau memang emosi benaran. Sehingga akhirnya Setan akan dengan mudah masuk ke dalam keluarga kita selain berkata, ini agama anakmu ini batil. Semenjak dia beragama seperti ini, dia tidak berakhlak lagi kepada orang tuanya, dia tidak berakhlak kepada adik dan kakaknya, dia tidak berakhlak kepada tetangganya. Lihat, pendekatan akhlak luar biasa. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa hendaklah kita tingkatkan akhlak kita kepada keluarga kita. Dan ketika kita berjumpa dengan mereka, tingkatkan apa yang selama ini lebihkan daripada apa yang selama ini terjadi dalam hal-hal yang hak. Sekali lagi tetap di atas koridor jalan yang hak, di atas posisi yang halal yang kita lakukan. Kita tidak akan bantu mereka untuk hal yang batil. Ini yang perlu kita kita ketahui. Kalau saya ingin memberikan contoh misalnya, sebelum kita kenal syariat Allah, mungkin kita kunjungi orang tua kita sekali sebulan. Maka kita tingkatkan. Kita tingkatkan menjadi sekali dua dua kali dalam sebulan, tiga kali dalam sebulan kalau kita sanggup untuk itu. Seandainya selama ini kita mengirimkan untuk orang tua kita 100 ribu, 200 ribu, tingkatkan. Mudah-mudahan orang tua kita terbuka hatinya dengan akhlakul karimah. Ada orang yang masuk Islam karena akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Bukan karena apa yang beliau sampaikan. Tapi melihat akhlak Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Kenapa akhlak itu tidak kita prioritaskan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Maka nasihat saya juga bahwa kalau memang keluarga kita atau orang-orang yang ada sekeliling kita termasuk orang-orang yang kita cintai itu adalah orang-orang yang susah untuk diskusi dan kita tidak bisa berdiskusi, maka tidak tidak ada salahnya maka saya menganjurkan untuk pendekatan akhlak. Pendekatan akhlak. Berikan kepada mereka seperti yang saya katakan oleh-oleh, kue, beras misalnya, minyak goreng dan semacamnya. Selipkan juga kajian ilmiah. Jangan setiap datang membawa kajian ilmiah terus, setiap datang kajian ilmiah terus, nggak pernah membawa yang lain. Dan sehingga setan masuk kepada keluarga kita, saya mengatakan dia setiap datang pasti ingin nasihati kalian, nggak ada yang lain. Kenapa tidak kita kemudian perhatikan juga kepada apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka belanjakan, apa bagaimana kita bisa membantu mereka dalam hal-hal yang diizinkan syariat, agar kemudian timbul kecintaan. Para ulama berkata, qulubul ibad hati manusia akan tunduk kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ahsin ilan nas tas takbir qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan menguasai hatinya. Sebagaimana kita senang kalau apabila ada orang yang perhatian kepada kita. Keluarga kita juga akan senang apabila abangnya, adiknya, anaknya perhatian kepada dirinya. Perhatian dalam hal yang halal kita tampilkan, sebelum kita tampilkan. Dakwah kita, kalau orang itu sudah benci kepada kita, bagaimana kita akan masuk? Ini penting, masyaallah muslimin. Dan kemudian bersabar. Kemudian bersabar di atas jalan ini dan jangan putus asa. Orang yang paling butuh untuk kita selamatkan dari neraka Allah dan jalan yang salah adalah orang tua kita. Tapi perhatikan cara pendekatan kepadanya, mungkin cara pendekatan kita belum maksimal Allah alam. Jazakallah khairan. Sahabat Hang, mungkin uh, sebelum kita membacakan SMS, kita akan menerima penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Uh, Arif di Jakarta Ustaz. Di Jakarta Pak Arif ya. Uh, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum ah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, gini Ustaz, saya saya kan di Jakarta kan Ustaz ya. Jadi kalau saya kayak yang Ustaz bilang tadi malah diketawain sama orang ya. Jadi saya kalau mau pergi salat ke masjid itu Ustaz, uh-huh. saya pakaian biasa aja. Jadi pakaian yang itu nanti saya baru tukar di masjid ya. <clears throat> Jadi salah saya sikap yang kayak gini. Saya maksudnya saya nggak berani menunjukkan pakaian yang salat untuk pergi ke masjid. Jadi itu ke ya. masjid ya? baru saya tukar ya. Yeah. Iya. Nah itu aja Ustaz ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tahu Ustaz pertanyaan dari sepertinya orang tua kita ini. Saya pergi ke rumah, ke masjid dari rumah pakaian biasa. Apa maksud pakaian biasa? Apakah yang pakaian biasa itu maksudnya pakai baju kaos? Kemudian seperti apa? Karena memang ada yang biasa di negara kita, di negeri kita halal. Halal dipakai hari-harian. Boleh dipakai hari-harian. Boleh dipakai untuk sholat. Ada yang pakaian yang biasa di negeri kita yang memang tidak secara syariat tidak benar seperti lelaki berpakaian sempit, bercelana sempit, kemudian celananya di bawah mata kaki, sampai di bawah mata kaki, menutupi mata kakinya, ini sudah tidak dihalalkan oleh agama Islam. Seperti yang kita ketahui daripada hadis-hadis Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini perlu didudukkan permasalahan apa yang dimaksud oleh orang tua kita yang bertanya pergi ke masjid dengan sholat dengan pakaian biasa. Saya sarankan kepada bapak kalau memang tidak ingin agak berbeda dan memang tidak ingin kita berbeda. Bisa Bapak pergi ke masjid dengan pakai sarung, dengan kemudian memakai baju muslim yang diistilahkan oleh kita di Sumatera ini dengan baju koko atau baju apa namanya kalau di sana di hmm, baju muslim lah baju muslim itu suatu hal yang biasa dalam dalam dalam negeri kita di masyarakat kita orang ke masjid pakai sarung pakai baju sampai ke pahanya itu baju muslim yang biasa oleh masyarakat jadi ada jalan lain selain yang Bapak tanyakan tadi, yang bisa dipilih sebagai solusi terbaik. Dengan masyarakat kita tidak berbeda, dan kemudian kita bisa berbuat, melakukan pakaian yang sesuai dengan syariat dari rumah kita sampai ke masjid, sampai sholat, sampai pulang. Nah, saya tidak tahu dan tidak dapat gambaran tadi apa yang Bapak maksud dengan saya dari rumah pakaian biasa, di masjid baru rubah pakaian. Seandainya itu yang Bapak katakan tadi sesuai dengan apa yang kita prediksi bahwa pakaiannya itu sesuai dengan pakaian masyarakat yang tidak di tidak disetujui oleh syariat, maka itu salah. Itu salah, itu ditinggalkan. Cari solusi yang lain. Dan alhamdulillah ada solusi lain dalam agama kita. Dalam hal seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, ada solusi Bapak ke masjid pakai sarung, pakai baju muslim. Wallahu a'lam. Sekarang Sahabat Hang, eh, kita akan bacakan SMS yang sudah cukup banyak masuk dan sebagian invoice eh, maksud kami sebagian SMS eh, sudah terjawabkan dengan jawaban Ustadz tadi. Datangnya dari Ratih di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di lingkungan orang-orang yang sering mencemooh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjenggot dibilang kambing, tidak bersentuhan ketika bersalaman dibilang sombong, dan in, dan sebagainya Ustaz. Kadang hal ini membuat saya sedih. Saya ingin mendakwahkan mereka, tapi saya tidak kuat menghadapi gunjingan cemuan mereka, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, seharusnya? Tafadhol, Ustaz. Pertanyaan dari saudari Ratih di Tanjung Balai Kerimun kembali merupakan deretan bukti apa yang kita sampaikan tadi. Dan sesungguhnya kalau Ukti kemudian mendengarkan ceramah ini balik ulang, maka Ukti telah menemukan jawabannya. Telah menemukan jawabannya. Apa yang kita sampaikan tadi setengah jam pertama dari awal tadi. Itulah sebenarnya problem yang Ukti hadapi ini. Oleh karena itu, jangan sedih ketika kita berada di jalan jalur yang hak dan bersabar karena ini jalan menuju surga. Masa kita bersedih kita berjalan di atas jalan yang akan mengantarkan kita ke surga? Harusnya kita berbahagia, harusnya kita gembira. Dan ketika mereka berbicara atau menertawakan kita, mengolok-olok kita, dan kita dizolimi, mereka sedang transfer pahala kok kepada kita. Tak perlu sedih. Jangan sedih. Berbahagialah. Karena kita sedang berada di atas jalur surga. Insya Allah. Karena Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutafim yang kita bacakan di dalam surat Al-Mu'minun yang kita bacakan tadi, menerangkan bahwa duduk surga di dunia ditertawakan orang. Maka seharusnya kita bahagia, jangan sedih. Wallahu alam. Wallahu alam. Baik, sahabat Ang, uh, silakan hubungi kami ke 468106 atau 467106 sebelum kita akan bacakan penelpon uh, membacakan SMS. Kita akan coba mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, itu bisa radionya dikecilkan sedikit. Uh, iya, Pak. Uh, silakan dari siapa di mana? Dari Umi Umi Rahmat di Kijang. Silakan. Uh, ini Ustaz, kan ada dalam ayat dijelaskan uh, apabila kamu bersyukur uh, uh, uh, maka aku akan menambah nikmat kepadamu uh mhm. -huh. dan jika kamu mengingkari makanya azabku sangat pedih. Yeah. Ya. Uh, ini ada cerita Pak Ustaz, ada orang yang keluar dari Islam dan masuk agama lain. Mhm. Maka uh, uh, itu kehidupannya atau rezekinya itu lebih lancar dibandingkan mm-hmm. dia Islam kemarin. Mm-hmm. Gitu. Nah, dan ada juga orang yang apa eh, selalu menjalankan perintahnya gitu, -hmm. tapi malah uh, ditengok kehidupannya gitu biasa-biasa aja gitu baik, Ustaz. Baik. Nah, jadi anak mohon penjelasannya ya. Iya. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan menarik. Dan kadang-kadang memang kita temukan pertanyaan ini dari sebagian kaum muslimin dan muslimat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Tapi kalau kalian ingkar, kufur, azabku sangat pedih. Namun kita lihat ketika orang berbuat maksiat, ketika dia menjalankan apa yang tidak diridhoi Allah, bahkan ketika dia keluar dari agamanya hak, rezekinya tambah lancar. Keuangannya tambah tambah lancar finansialnya tambah baik, kehidupan keluarganya tambah baik. Ada apa ini? Kenapa kok seolah-olah bertentangan dengan ayat? Dan begitu juga sebaliknya. Ada orang semakin beragama, semakin kehidupannya susah. Masyal muslimin dan muslimat, siapapun di antara kita yang punya problem di memorinya pertanyaan ini. Dengarkan baik-baik. Ketahuilah, masyal muslimin dan muslimat, rahmat Allah itu anugerah Allah itu bukanlah uang semata. Bukanlah duit. Bukanlah finansial semata. Walaupun itu bahagian daripada rahmat. Tapi bukanlah bukti Allah sayang kepada seseorang, buktinya Allah lapangkan rezekinya. Bukanlah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala benci kepada seseorang dan marah kepada seseorang, tidak suka kepada seseorang dengan disempitkan rezekinya. Bukan itu, bukan itu. Seandainya sayangnya Allah itu karena harta seseorang, maka manusia yang paling disayangi oleh Allah di permukaan bumi adalah korun. Seandainya sayang Allah itu dilihat dari bahwa dia orang yang berkuasa, dari kekuasaannya, maka orang yang paling disayangi oleh Allah di dunia ini adalah Fir'aun. Karena mereka memiliki puncak, satunya puncak kekayaan yaitu korun, satunya puncak kekuasaan yaitu Fir'aun. Tapi kenapa mereka menjadi simbol manusia-manusia laknat? Ini bukti bahwa sayang Allah itu tidak ditunjukkan oleh lancarnya rezeki. Ini yang perlu kita rubah. Image kita, kebiasaan kita menilai bahwa rahmat Allah adalah duit. Rahmat Allah adalah rezeki. Rahmat Allah adalah finansial. Salah. Dan di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ini di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa ahanan. Adapun kebanyakan manusia apabila Allah uji dia Allah muliakan dia di dunia. Allah lapangkan nikmat kepadanya. Ia akan berkata, Robku memuliakan diriku. Namun, ketika Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, ia berkata, Robku menghinakan aku. Robku tidak peduli kepadaku, Allah tidak sayang kepadaku. Ini sifat manusia secara umum. Dan ayat ini membantah bahwa rahmat dan nikmat Allah adalah sama dengan uang, sama dengan rezeki, sama dengan finansial. Salah. Bukan itu. Bukan itu. Maka ketika seseorang keluar dari agama Allah, atau ketika seorang benar-benar berbuat maksiat, menjalankan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan maksiatnya tadi dia menghasilkan dunia menurut pantauan mata manusia. Ketahuilah itu bukan bukti Allah sayang kepadanya. Bukan bukti Allah menambahkan nikmatnya. Bukan itu. Boleh jadi Allah menambahkan, melapangkan untuknya rezeki karena Allah sudah benci kepadanya. Untuk apa Allah tambahkan dunia, Allah lapangkan rezeki kepadanya ketika Allah benci kepadanya agar dia semakin mudah berbuat maksiat. Semakin sering berbuat maksiat dan semakin berat hukumannya di akhirat. Dan itulah istidraj. Yang kita berselindung kepada Allah. Kita berbuat maksiat Allah lapangkan rezeki kita. Kita berbuat maksiat Allah lapangkan rezeki kita. Kita takut itu adalah istidraj. Yang dengan rezeki Allah lapangkan tersebut semakin mudah kemaksiatan yang kita lakukan. Karena maksiat nggak mungkin juga tanpa biaya. Maksiat tidak gratis semakin lapang rezeki seseorang, semakin mudah dia berbuat maksiat. Kita takut maksiat kita Allah berikan kepada kita rahmat menurut pantauan dan pertanyaan tadi, rahmat adalah uang. Sementara kita tetap berbuat maksiat, kita khawatir ini istidraj. Allah melapangkan dunia agar kita semakin mudah berbuat dosa. Ketika kita semakin mudah berbuat dosa, semakin parah adabnya di akhirat. Masya Allah, muslimin dan muslimat rahmat Allah, kasih sayang Allah adalah ketika kita diarahkan kepada ilmu agama yang hak dan diberikan ke dalam hati kita ketenangan hidup walaupun dengan rezeki seadanya. Kalaulah makna rahmat Allah adalah uang banyak, maka Rasulullah nggak dapat rahmat. Rasulullah hidupnya sangat sederhana sekali. Bahkan kita tahu kadang-kadang Rasulullah SAW itu istrinya tidak bisa masak di rumah. Bukan karena tidak bisa masak, tidak ada yang mau dimasak. Pernah dua bulan berturut-turut kata Aisyah, tidak ada yang kami masak di rumah kami. Kami hanya hidup dengan air dan kurma. Dua bulan lamanya Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam dan sembilan orang istrinya di samping masjid Nabi SAW tidak masak apapun. Mereka hanya hidup dari air dan kurma, air dan kurma, air dan kurma. Dua bulan lamanya. Apakah itu artinya Allah tidak sayang kepada nabinya? Apakah itu nabi artinya nabi tidak bersyukur? Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, Nabi manusia yang paling bersyukur di permukaan bumi. Dan Nabi adalah orang yang paling mendapatkan rahmat Allah terdepan di permukaan bumi. Tapi rahmat Allah tidak bisa disimpulkan. Rahmat Allah adalah uang, rahmat Allah adalah dunia, rahmat Allah adalah rezeki, rahmat Allah adalah kelapangan harta, rahmat Allah adalah gedung yang megah, rumah yang megah, mobil yang mewah. Bukan itu rahmat Allah. Walau itu bahagian daripada rahmat Anda kita bisa mempergunakannya dengan baik. Tapi bukanlah itu titik penilaian. Maka ibu yang bertanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, jangan pernah fahami rahmat Allah sama dengan uang. Rahmat Allah itu adalah hidayah kepada jalan Allah yang hak. Dan ketenangan hati menjalankan hidayah tersebut. Ketenangan jiwa berada di atas agama Allah yang mulia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ Islam." Orang-orang yang Allah inginkan berikan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya, lapang dadanya, tentram jiwanya, tenang hidupnya. Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Allah lapangkan dadanya untuk mengamalkan agama Islam yang mulia. Allah buat dia bahagia di atas syariat Islam. Wa may yurid an yudillah dan orang-orang yang Allah ingin sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan hati dadanya sempit, kacau balau, galau, nggak tentu arah. Kaan namanya sa'adu fi sama, seolah-olah dia sedang naik ke langit. Inilah rahmat Allah, inilah hidayah Allah. Ketika kita lapang hidup kita di permukaan bumi. Di dunia ini kita mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan, berburu kebahagiaan. Tahukah kita dari mana kebahagiaan itu berasal? Dari jiwa yang tenang dari dada yang lapang, dari hati yang tentram, bahagia. Dan itulah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surah al fatih Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan itu? Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Inilah kebahagiaan. Inilah rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa harta banyak kalau kita tidak bahagia? Untuk apa jabatan tinggi kalau kita tidak akan bahagia? Untuk apa harta yang melimpah kalau itu akan membuat kita tidak pernah bahagia? Betapa banyak orang yang hartanya melimpah, tidur aja nggak bisa. Tidur nggak bisa. Pikirannya sibuk di dunianya sehingga nggak bisa tidur, mata nggak bisa merem, nggak bisa mejem, nggak bisa tidur. Kalau mau tidur minum dulu minum dulu obat penenang rusak sebagian syarafnya dengan setiap minum rusak sebagian syarafnya. Minum lagi rusak sedikit lagi, minum lagi minum rusak sedikit lagi. Lambat laun bisa jadi orang stres, gila. Kalau itu terus dia lakukan. Namun lihat orang yang beriman. Ketika dia rebahkan badannya, diranjangnya, dia mulai membaca ayat kursi. Kadang-kadang belum selesai ayat kursi dia baca dia sudah tertidur. Lihat antara antara kenyamanan yang dirasakan oleh orang yang beriman dan kesengsaraan yang dirasakan oleh orang-orang yang punya harta yang melimpah ruah. Itu bukan berarti harta harus kita campakkan. Tidak. Agama menyuruh kita berusaha. Tapi bukan itu titik penilaian rahmat dan nikmat Allah. Bukan itu titik penilaiannya. Hindari bahwa kita selalu merasa rahmat dan nikmat Allah adalah ketika kita kita di lapangan rezeki kita di permukaan bumi. Bukan. Rahmat dan nikmat Allah ketika kita diberikan hidayah kepada jalan yang hak. Wallahu a'lam. Tapi sahabat Hang kita akan membacakan satu SMS kembali datangnya dari Umu Naufal di Batam Center. Ustadz, sejak saya tahu sunnah, suami saya meninggalkan saya pergi dengan wanita lain. Dan tidak mau lagi kembali kepada saya. Padahal saya sudah bersus berusaha baik pada dengannya Ustadz. Bagaimana supaya saya bisa sabar menghadapi semua ini Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ketika seorang suami meninggalkan istri begitu saja, maka si istri punya hak untuk menentukan pilihan apakah dia lanjutkan tali pernikahannya ataukah dia akhiri. Karena ketika suami meninggalkan istri, tidak dinafkahi, zahir dan batin, maka istri telah dizolimi. Dan Islam memberikan peluang kepada istri yang seperti itu untuk memberikan men, untuk mencari jalan keluar. Seandainya di dalam membangun rumah tangga kembali di dalamnya terdapat maslahat akhirat dan dunia, maka dia lakukan itu. Dia cari suaminya, dia minta maaf kalau ada selama ini yang salah, dan kemudian dia sampaikan kepada suaminya apa yang dia yakin daripada kebenaran, dan dia akan mengatakan kepada suaminya, saya akan patuh dan taat selagi apa yang Anda perintahkan tidaklah maksiat. Kalau suami tidak mau terima, dan dia ingin mengajak kita ke jalan yang batil, maka istri bisa pilih Jalan yang kedua, mengakhiri tali pernikahan. Di dalam agama Islam, istri boleh mengadu ke pengadilan agar pengadilan menjatuhkan status perceraian. Apatah lagi kalau kemudian suami memaksa dan tidak ridho sama sekali dengan segala upaya dan telah dilakukan dengan kesabaran yang maksimal. Suami tetap tidak ingin. Suami tidak ingin istrinya keluar berjilbab. Suami ingin istrinya keluar tanpa jilbab ingin ke tempat-tempat maksiat, sementara istri itu tidak mau lagi melakukan itu semenjak dia kenal yang hak. Semoga Allah memberikan dia istiqamah dan semua kita istiqamah di jalan hak. Makanya tidak baik untuk dilanjutkan. Seandainya suami tidak mau untuk kembali ke jalan yang hak. Apalagi dengan cara meninggalkan. Tidak meninggalkan nafkah yang zahir dan batin kepada kepada istri. Dan insya Allah pengadilan agama akan mengerti permasalahan tersebut ya intinya bahwa saya tidak menganjurkan ini atau itu tapi lihatlah keadaan kita wahai kaum muslimat kadang-kadang sebagian kita merasa bahwa pernikahan itu suatu hal yang sangat sangat haram untuk dilakukan tidak per, per, eh, perceraian dalam agama kita bahagian daripada solusi kalau memang yang akan terjadi ke depan diperkirakan diprediksi tidak akan baik dan keberadaan rumah tangga tidak akan menegakkan hukum-hukum Allah, maka perceraian adalah solusi. Perceraian adalah solusi. Karena guna rumah tangga dibangun an yuqima hududallah agar suami istri menegakkan syariat Allah. Itu maksud daripada pernikahan. Agar suami istri saling bahu membahu untuk menegakkan syariat Allah. Seandainya itu yang bisa terwujud, maka itu yang lebih baik. Dan kita menganjurkan, usahakan semaksimal mungkin agar kemudian bisa tetap keluarga dipertahankan, agama tidak dikorbankan. Tapi kalau harus memilih salah satu, karena diprediksi tidak akan bisa bertahan di atas jalur yang hak. Dan suami bersikeras untuk mengajak istrinya kepada jalan yang batil. Maka agama Islam tidak pernah mengharamkan mengakhiri tali pernikahan. Wallahu Baik, sahabat Hang, eh, silakan kembali ke 468106 atau 467106. Kita masih ada lebih kurang waktu 15 menit ke depan. Kita akan mengangkat dan polen sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Sahlan di Batu Anji. Silakan Pak. Eh, ini Pak, eh, menarik sekali masalah ini apa istiqomah itu eh, yang mau saya tanyakan, kadang kita itu eh, waktu habis mengikuti pengajian atau baca-baca buku kita istilahnya menggebu-gebu mungkin mau menjalankan kebaikan tapi habis itu sepulang dari itu kita ber apa berbaur sama masyarakat mungkin sama keluarga kita itu kadang lupa atau kita jadi tergoda nggak istiqomah lagi Ustaz. jadi apa kira-kira apa tip-tip yang bisa mungkin kita sarankan untuk um, kita bisa selalu istiqomah di jalan yang benar ini Itu saja ya. ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Dan sebenarnya apa yang kita rasakan itu yang dirasakan oleh saudara kita yang bertanya juga dirasakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, Rabbi Alaihi. Wahai Rasul, kalau kami di sisimu, kami takut kepada Allah, kami ingat surga Allah. Namun ketika kami pergi meninggalkanmu, masuk urusan dunia kami, kami lupa hal tersebut. Tidak seperti keadaan kami ketika kami bersamamu. Kata Rasulullah, al-imanu tarah wa tarah. Atau kama kala Iman itu kadang begini, kadang begini. Allah muslimin wal muslimat oleh karena itu, tidak ada jalan terbaik untuk bisa memberikan kita kiat istiqamah. Kecuali dengan mengisi waktu kita dengan hal yang selalu diridhoi oleh Allah. Dan tidak mau mengisi waktu kita untuk hal yang sifatnya haram apa uh, atau mubah terlalu banyak. Kadang-kadang mubah membuat kita lalai. Kadang-kadang mubah membuat kita lalai. Oleh karena itu orang muslim akhlaknya tidak terlalu banyak dalam hal yang mubah. Jangan kemudian kita menganggap remeh maksiat kecil. Karena itu akan mendatangkan maksiat besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Maka kebiasaan maksiat yang kecil mendatangkan maksiat yang lebih besar daripadanya. Kemudian mendatangkan lagi maksiat yang lebih besar. Kemudian terus-terus sampai kemudian ia datangkan kepada kita maksiat-maksiat besar. Masya Allah muslimin. Mengisi waktu dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk hal yang mendapatkan, mendatangkan kepada kita manfaat. Baik itu manfaat ukhrawi, akhir, dan itu target utama, atau manfaat duniawi. Selalu isi waktu. Karena kalau kita sudah sibuk dengan ke, dengan dengan kebaikan, maka habis waktu kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka dengan ini insya Allah kita akan bisa istiqamah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa itu penting. Silahul mu'min ad-doa. Senjata orang mukmin itu adalah doa, kata para ulama. Di samping dia ibadah, seandainya doa kita untuk istiqamah dikabulkan oleh Allah. Dan perlu kita ketahui, memang untuk mencapai istiqamah, kita memang jatuh bangun. Karena sifat tabiat manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta SAW, kullu bani Adam khattak. Seluruh manusia, Bani Adam, anak cucu Adam, pasti melakukan kesalahan. Dan itu satu hal yang wajar. Di saat musibah, di saat tausiah baru kita dengarkan, di saat ayat-ayat Allah, di saat hadis-hadis Rasulullah, kemudian di saat nasihat para ulama, yang disampaikan oleh para asatidah kita dengarkan, wajar kemudian termotivasi semangat. Tapi kalau kemudian ketika berpisah, kemudian berhadapan dengan urusan-urusan duniawi, lupa lagi nasihat tersebut, oleh karena itu salah satu caranya juga adalah mengisi waktu rajin hadir ke pengajian. Rajin hadir majelis taklim, rajin mendengarkan kajian. Sekarang cara mendengarkan kajian alhamdulillah dengan cara yang sangat mudah yang tidak pernah yang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan alat. Allah berikan teknologi kepada manusia. Dimanapun dia berada dia bisa mendengarkan pengajian. Maka kenapa tidak kita isi waktu kita yang kosong dengan rekaman-rekaman kajian tersebut? Wallahu alam. Intinya adalah isi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Wallahu alam. Jazakallah khairan, sabar hang. Selanjutnya silakan ke 468106. Kita akan kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Uh, kembali lagi ke 467106 atau 468106. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus. Assalamualaikum. Maaf dikecilkan sedikit Pak. Ya, sudah dikecilkan. Ya, maaf dari siapa di mana Pak? Abu Ihsan Batu Besar. Abu Ihsan Batu Besar, silakan Pak. Uh, ini sedikit salah uh, ketika kita sudah berada di jalan yang hak. Um, ketika kita melihat saudara-saudara kita, ya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Terus kemudian kita membicarakan dengan kawan-kawan kita yang sama gitu pemahamannya dengan kita tentang orang lain gitu uh mhm. -huh. bahwa ini orang ini uh, harus hati-hati karena pemahamannya begini begini gitu apakah itu termasuk tibah uh mhm. -huh. yang diperbolehkan atau Baik. bukan nah, itu aja pak ya, ya. itu aja baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak bapak yang bertanya secara umum hibah dilarang secara umum ghibah terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wala yaqtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Maukah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah menjadi mayat? Maukah kalian memakan bangkai saudara kalian ketika dia sudah menjadi mayat? Tentu kalian tidak akan suka itu. Maka ribah adalah perbuatan yang haram. Tapi ketahuilah ma'asyal muslimin, ada enam poin di dalam agama Islam diterangkan oleh para ulama yang dia mirip ghibah tapi tidak ghibah. Ada enam poin. Poin yang pertama, orang yang minta nasihat. Orang yang minta nasihat. Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita yang dilamar oleh dua orang pria datang lamaran dari dua orang pria. Sahabat wanita itu bernama Asma radhiyallahu anha datang kepada Nabi saya berkata wahai Nabi telah datang melamar kepadaku Muawiyah dan Abu Jaham. Apa pendapat Anda tentang kedua lelaki ini? Nabi Muhammad SAW bersabda, Amma Muawiyah fasa'lukun la malalah, wa amma Abu Jaham fala yada'ul asa atiqih, walakin ankihi Usamah bin Zaid. Adapun Muawiyah miskin, nggak punya harta. Adapun Abu Jaham tidak meletakkan tongkat dari bahunya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dimintai nasihat. Apa nasihat anda tentang orang ini? Ketika kita dimintai nasihat, kita wajib menyampaikan apa yang kita tahu tentang manusia tersebut. Karena tidak ada maknanya ketika dia mintai nasihat tentang seseorang lalu kita simpan aibnya. Ini pertama. Yang kedua, orang yang ada di majelis hakim ketika ada sebuah perseteruan kemudian dihadapkan di majelis hakim tentu yang si A akan bicara tentang kesalahan si B si B akan bicara tentang kesalahan si A tidak ada gunanya pergi ke majelis hakim kalau masing-masing tidak mau menceritakan apa yang terjadi ini gambarannya ghibah tapi tidak ghibah ini dibutuhkan dalam masalah ini kemudian yang ketiga tahdir tahdir mentahdir umat tahdir itu adalah menyampaikan kepada umat hati-hati tentang bahaya A, bahaya B, bahaya C. Dan tahdir ini boleh jadi kepada pendapatnya saja, boleh jadi langsung kepada orangnya. Hati-hati si fulan, dia memiliki pemahaman aneh begini, begini, begini, begini. Ini namanya tahdir, memberikan peringatan kepada manusia. Terutama kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah dan mengajak orang lain untuk memahami pemahaman salahnya tersebut. Maka lihat di dalam buku-buku para ulama, banyak sekali ulama bercerita tentang dai-dai yang sesat dan pemahaman-pemahaman yang sesat. Dan sekarang buku untuk membantah dai tersebut dengan namanya dan dan dan poin-poin kesalahannya di dalam beragama. Semua itu untuk memperingatkan umat, mentahdir umat dari bahaya kesalahan tersebut. Kemudian yang tidak termasuk ribah adalah membicarakan orang yang kemaksiatannya sudah tidak dia tutupi, namun dia jaharkan. Dia jaharkan. Yang aib yang harus disimpan adalah aib orang yang tersimpan. Nggak boleh di, di nggak boleh di, disampaikan kepada orang lain. Kita tahu si A pernah kita melihat mata kita tanpa sengaja melakukan sebuah yang salah. Itu aib dia. Dia tidak sebarkan ke depan orang. Dia tidak tampakkan di khalayak ramai. Dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Haram bagi kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Biarkan itu aibnya. Kalau kita nasihati, nasihati. Tapi jangan beberkan kepada orang lain. Saya melihat sifulan begini, sifulan begini, sifulan. fulan. Nggak boleh. Dia melakukan ini, dia melakukan ini, dia melakukan ini. Nggak boleh. Tapi kalau orang tersebut telah menjaharkan, menampakkan secara nyata kepada semua orang kesalahannya, maka tidak salah kita berbicara kesalahannya yang dia tampakkan kepada manusia. Karena dia sendiri tidak lagi menutup aibnya tersebut. Maka tak salah kita menyebut sebuah nama seorang selebriti yang suka menebar aurat di mana-mana. Tidak masalah. Karena memang itu bukan aib yang dia sembunyikan. Kesalahan yang dia pertontonkan kepada jutaan manusia. Kadang-kadang kita di dalam berbicara, menyebut nama seorang yang menebar aurat dengan nama-namanya kita sebut. Kata orang ini Ustadz apa ini? Bicara ghibah. Tidak, ini tidak ghibah. Karena yang ghibah itu membicarakan sesuatu yang telah tersembunyi. Menebar aib itu adalah aib yang tersembunyi. Man satara musliman barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim. Adapun orang ini aibnya tidak dia tutupi. Dia sebarkan kemana-mana. Auratnya dia pertontonkan. Maka tidak salah kita kalau kemudian mengatakan. Ambil satu contoh. Contohnya misalnya tetangga kita. Seorang wanita. Gadis. Kemana-mana pakai celana pendek Anak kita melihat dan anak kita masih gadis juga. Kita katakan kepada anak kita, nak, jangan tiru kakak sebelah yang kemana-mana pakai celana pendek. Kamu harus berpakaian muslimah. Itu bukan bukan aib. Itu bukan menebar aib. Itu bukan gunjing. Karena orang ini memang kemana-mana menampakkan auratnya. Dia tidak menutupinya lagi. Dia sudah menjaharkan kefasikannya. Dan orang yang telah menjaharkan kefasikan tidak masalah untuk dibicarakan. Karena dianya sendiri sudah tidak ingin lagi aurat aibnya itu tertutup. Ini bahagian. Kemudian di antara yang tidak tidak ribah adalah orang yang terzolimi. Orang yang dizolimi dengan, dengan cara yang dizolimi dengan cara yang zolim. Dia berhak berkata tentang orang yang menzoliminya, sekadar kezoliman orang itu terhadap dirinya. Contoh, dia ditampar dengan cara yang zolim, tidak hak. Hartanya dirampas dengan cara yang tidak hak. Lalu dia beberkan kepada orang, si fulan telah menampar saya dengan cara yang batil si fulan telah mengambil harta saya dengan cara yang batil. Orang yang terzolimi. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Di dalam Al-Quran. Allah tidak suka menjaharkan sesuatu yang buruk terjadi. Kecuali untuk orang-orang yang dizolimi. Orang-orang yang dizolimi berhak berbicara kepada orang lain tentang apa yang terjadi pada dirinya ketika dia dizolimi oleh seseorang. Sudah berapa? Empat apa lima? Kita ulangi lagi. Yang pertama, yang minta nasihat. Minta nasi, diminta nasihat. Kemudian tahdir. tahdir. Kemudian bicarakan seorang yang maksiatannya terbuka, yang tidak ditutup-tutupin lagi. Uh -huh. Kemudian orang yang uh, eh, zolim menceritakan tentang kezoliman orang yang menzoliminya. Satu poin tadi di dalam majelis hakim. Majelis hakim ya. Ustaz. Lima. Yang keenam, Allah alam adalah orang yang minta fatwa, wa mustaftin. Orang yang minta fatwa seorang istri mem mem mem mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suaminya. Ini aib suaminya. Dan ini ada di dalam ruang lingkup rumah tangga. Kemudian dia ingin minta fatwa kepada seorang ustaz. Kepada seorang yang dianggap alim dan bisa memberikan solusi secara agama yang benar. Tentu dia butuh menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Demikian juga sebaliknya. Suami akan menceritakan apa yang tidak dia senangi dan itu merupakan aib daripada istrinya kepada orang yang dia ingin minta solusi. Meminta fatwa apakah yang dikerjakan istrinya benar atau tidak benar. Kalau tidak bagaimana cara saya? Seperti yang terjadi pada acara kita ini. Ustaz, saya memiliki orang tua yang seperti, saya memiliki saudara yang seperti ini aib mereka. Yang semestinya kita kita sembunyikan. Namun ketika ingin kita minta fatwa, kita mau tidak mau harus berbicara. Karena kalau tidak, tidak jelas apa yang kita inginkan. Walaupun kemudian orang yang kita mintai fatwa tersebut kenal dengan orang yang akan kita ceritakan kepada dirinya. Maksudnya bukan akan menceritakan keburukan, kita ingin solusi agama. Maka ini enam poin sejauh yang saya ingat di dalam memori saya bahwa ini keluar dari kaedah hibah. Ini keluar dari kaedah hibah. Karena sesungguhnya dia mirip dengan hibah. Namun dia sesungguhnya tidak hibah. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir pada kesempatan kita yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menambahkan kita pemahaman yang hak, ilmu yang hak dalam masalah agama kita dan keinginan untuk tetap berada di atas jalur Allah yang hak ini sampai akhir hayat. Sallallahu sallam wa baraka wa na'mal abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Madudi yang telah memberikan kajian